Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kata beliau, perhatikan baik-baik halaman 66 itu. Fajlib li taysirin bi kulli bi syatat. Falaysa fid dinil hanifi man min syatat. Syatat itu artinya syatatin awal mulanya. Karena dia dalam rangka apa? Dharar syairiyah akhirnya disukun semuanya. Fajlib li taysirin bikulli di syatat. Falaysa fid dinil hanifi min syatat. Awa. Qala Syekh Muhammad bin Shalih taala dalam sarannya itu perhatikan baik-baik, wa hadhil qa'idatu far'un min furu'il qa'idah sabiqa sabiqah Kaidah ini adalah cabang daripada cabang-cabang kaidah yang sudah kita lewati. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir, perkara yang beratkan itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Naam. Yakni maksudnya adalah idza wujida syatatu wa al masyaqqah fa innaka ta'ti bitaisir masyaallah. Apabila dijumpai as-syatat yaitu masyaqqah sesuatu yang beratkan, fa innaka ta'ti bitaisir maka sungguhnya engkau akan mendatangkan apa? akan mendatangi bitaisir dengan sesuatu yang mudah. Paham ya? Contohnya keberatan salat untuk dengan apa? Dengan berdiri, nggak mampu dia. Maka dia akan mendatangi yang muda itu dengan apa? Duduk. Nggak mampu dengan duduk, dengan berbaringan itu nampak kalau fikum seperti itu. Dan lihat berikutnya, kalu ijlib atlib taisirin, yakni utlub taisiran di syatatin. Carilah yang lebih mudah pada setiap apa? perbuatan yang ada unsur memberatkan. ay likul lima huwa mut'ab, yaitu setiap perbuatan yang dianggap membuat apa capek. Kullama wajatta kullama wajatta ta'iban fi ibadatin fayassir Nah, kapanpun engkau menjumpai ada rasa capek dalam suatu ibadah maka permudahlah. Carilah apa yang mudahnya. Kalau antum misalkan kita enggak mampu dengan berdiri dengan apa? Duduk, anak mudah. Enggak mampu dengan duduk dengan apa? Dengan berbaring kan mudah. Itu maksudnya, itu maksudnya. Kullama wajadta Nam ta'iban fi ibadatin fa yassir wa hadhi ma'khudatun min al-ayat allati dzakarnaha fi awal qaidah. Ini diambil dari ayat-ayat yang sudah kami sebutkan di awal qaidah Apa itu ayatnya? Yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikumul usra. Allah Taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian sesuatu yang menyusahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin. Allah Taala tidak menjadikan kepada kalian dalam agama ini sesuatu yang beratkan. Ma yuridullahu yaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menjadikan pada kalian itu sesuatu memberatkan. Walil hadza qala ba'dul ulama mu'abbiran an hadhil qa'idah. Oleh karena ini berkata sebagian ulama dalam rang eh, barakallahu fikum dalam keadaan mengungkapkan tentang kaidah ini al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan apa? kemudahan. Ini jangan sampai terlupakan kaidah ini. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini termasuk masuk dalam kaidah apa kemarin Ustaz? Khamsu al-qawaid al-kubra. Khamsu al-qawaid al-kubra, lima kaidah yang besar yang sudah tak ulangi berkali-kali sebutkan satu. Jangan antum ingat, kan sudah disuruh nulis dulu. Apa? Al-masyaqqatu dzul taysir apalagi? Lima kaidah kubra yang besar itu loh. Coba dibantu Ustaz. Apa? Al-adam muhakkamah terus. Al-yaqin la sudah syak terus. Lewat. Tambah lagi Husain. Al-umur maqasidiha. Terus la darar la dirar. Al-darar yuzal. Paham ya? Lima itu nama khamsu al-quwat kubro. Dihafalkan. Pertama, walaupun urut tidak masalah, kalau mau diurutkan pun juga tidak masalah, tapi biasanya yang penting lima itu disebutkan. Al-umur bimakasidiha Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Kedua, al masyakoh tajlibut taisir. Perkara yang beratkan itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, Al-yaqinu la yazul bisyak, yang namanya keyakinan tidak akan bisa hilang dalam keraguan. Yang keempat, na barakallahu fikum ad-darar yuzal. Semua perkara yang membahayakan dihilangkan. Baik membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Yang kelima, al adam muhakkamah. Itu dikenal dikenal dengan khamsu al-qawaid al-kubra. Khamsu al-qawaid al-kubra. Naam, lima kaidah yang besar di dalam al-qawaid al-fiqhiyah. Upayakan diingat-ingat terus. Naam, kita lihat di sini. Kata beliau, waqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan kullama dhaqal amru ittasa'. Nah, ini yang ada kritikannya nanti. Nah, setiap kali perkara itu sempit maka akan mendatangkan apa? keluasan. Lakin al-ibarah allati dzakarna fil nadhm wallati ba'daha ahsan min akhirah masyaallah. Akan tetapi ungkapan yang telah kami sebutkan dalam pantun, dan yang kami sebutkan setelahnya itu lebih baik daripada yang akhir ini. Kenapa? Li'annaka idza qult Dikarenakan kamu kalau seandainya mengatakan kullama dzaqal amr ittasa, setiap kali perkara itu sempit akan mendatangkan apa? Nah, keluasan. Nah, kalau kita katakan seperti itu, karena bain ibaratain tadad. Namanya, niscaya antara dua ungkapan tersebut berseberangan, kontradiksi. Paham ya? Kalau seandainya apa? Nah, barakallahu fikum kalau seandainya diungkapkan dan ungkapan setiap datang sesuatu yang sempit pasti akan mendatangkan keluasan itu akan terjadi apa kontradiksi. Lakin idza kulta. Akan tapi kalau seandainya kamu katakan al-masyaqqah tajlibut taysir, saral kalamu salisan. Allah. Apa kata beliau? Akan tapi kalau seandainya kamu katakan perkara yang beratkan itu pasti akan mendatangkan kemudahan, itu menjadilah ucapan itu apa? Ucapannya gamblang dan jelas. Gamblang dan jelas, nggak perlu kritikan lagi. Wala tanah bain fi dan tidak ada pertentangan di dalamnya. La dhahiran wala khafiyan. Tidak nampak, tidak pula yang tidak nampak. nggak ada pertentangan sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kaluhu. Ucapan beliau situ, nah barakallahu fikum. Falaisa fid dinil hanifi min syatat. Min harfu jarrin zaid ini. Min itu huruf jar zaid, huruf jar tambahan. Paham ya? Seakan-akan apa? Falaisa fid dinil hanifi syatatun. Sebagai sebagai isim laisa eh, isim isim laisa itu. Nah, aslinya seperti itu, cuman ada min jar zaid. Kan sudah kita lewati kan pembahasannya dulu dalam tamimah atau yang semisalnya. Laisa itu untuk mengenai apa barakallahu fikum, untuk mengenai kalau isimnya diakhirkan itu boleh ditambahkan padanya apa? huruf jar atau khabar pun boleh dimasukkan huruf jar juga. <clears throat> Seperti itu. Naam, wa syafat ismu ismu laisa. Falaisa fid din al-hanif. Naam. Wa huwa dinun Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada pada agama yang lurus ini itu agama Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hanifu yakni hanif itu maknanya adalah al-kamil al-mustaqim alladhi laisa fihi i'wijajun yaitu yang sempurna yang lurus yang tidak ada di dalamnya kebengkokan. Paham ya? Itu namanya apa? Hanif yaitu yang lurus yang tidak ada padanya kebengkokan. Naam. Lihat sini. Ai kata beliau, laisa fihi min syatatin enggak ada dalamnya sesuatu yang memberatkan Ayat ta'ibun ala nafs tidak ada sesuatu dalamnya yang memberatkan jiwa bal kulluhum muyassar bahkan semua dipermudah amma syara'i wasabiqatu fa fiha umurun syaqah adapun syariat-syariat terdahulu maka di dalamnya terdapat apa perkara-perkara yang memberatkan qala ta'ala fi wasin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman mengenai eh, sifat nabinya sallallahu alaihi wasallam wa yad'u anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim ini menunjukkan bahasanya. nah barakallahu fikum telah digugurkan, paham ya? Telah diperingan, digugurkan perkara-perkara yang dulu memberatkan orang-orang sebelum mereka, sebelum sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau syariat-syariat terdahulu itu berat gitu loh. Gak seperti syariat Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wa Dulu kalau orang taubat suruh ngapain? Suruh bunuh diri kan? Nah, berat gak kira-kira? Berat. Setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW, orang bertobat nggak perlu bunuh diri. Taubat dengan taubat yang nasuha dengan syarat-syarat yang telah disebutkan para ulama selesai. Oh zaman dulu enggak. Taubat bunuh diri itu loh. Kan berat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian zaman dahulu kalau perang dapat ghanimah, nah itu nanti ghanimahnya enggak dibagi itu loh. Suruh ngumpulkan di tanah lapang. Nanti akan datang api dari langit disambar oleh api itu. Paham ya? Nah, tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW dihalalkan apa? ghanimah. Faham ya? Berat kan menunjukkan berat. Bahasanya syariat-syariat terdahulu itu ada unsur yang memberatkan. Nah, wa mimma yanbaghi apa kata beliau? Wa kullu insan ya'rif hadhil qaidah. Dan setiap orang pasti tahu kaidah ini. Wa annaha hiya ruhul Islam. Bahwasanya kaidah ini adalah apa? Adalah roh agama Islam ini. Nah, barakallahu fikum yaitu apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Wa mimma yanbani ala ala hadhil qaidah min al-furu' dan termasuk yang di yang barakallahu fikum yang terbangun di atas kaidah ini dari perkara-perkara cabang idza ikhtalafa muftiyan ala qaulain apabila dua orang mufti berselisih dalam na barakallahu fikum menjadi dua pendapat ada dua mufti berselisih dia paham ya berselisih na barakallahu fikum menjadi dua pendapat hal ya'khud bi aisarhuma qaulan aw bi asaddihima aw yukhayyar Perhatikan baik ini, baik-baik ini ya. Kalau ada perselisihan di antara para ulama dalam dua pendapat itu kita mengambil yang paling mudahnya atau mengambil yang paling paling apa paling enam kerasnya maksudnya paling susahnya atau kasih pilihan milih mana. Ini penting sekali jangan sampai gagal paham yang mengenai perselisihan itu bukan berarti antum diperintahkan untuk seenaknya memilih itu enggak. Paham ya? Tapi apa? Tapi dilihat mana yang rajih yang kuat sesuai dengan dalil. Itu ya pendapat yang sahih. Jadi bukan berarti antum wah nak pilih yang mudah, enggak seperti itu. Mudah lo keliru jangan dipilih. Paham ya? Pilih itu yang rajih yang kuat sesuai dengan dalil walaupun berat. Paham ya? Taruhlah yang ringan itu ada dalilnya enggak masalah kan itu. Nah, kita lihat sini. Yakni idas taftal insan alimain, kalau seandainya ada orang minta fatwa kepada dua orang alim, huma ahlin fatwa. Kedua-duanya mengahli dalam bidang fatwa ini. Waktalafa, namun kedua imam ini, kedua orang alim ini berselisih Fa in tasawaya 'indahu fil ilm wad din. Kalau dua-dua mufti ini sama-sama di sisinya ilmu dan juga agamanya sama-sama kuatnya, fal ulama fi dzalika salat aqwal. Maka para ulama untuk menghukuminya itu ada tiga pendapat. Al-qaul awal. Pendapat pertama, annahu ya'khud bil asad. Mengambil pendapat yang apa? pendapat yang nah barakallahu fikum yang susah, sulit, yang yang susah, sulit, keras. Paham ya? Karena ada pendapat ada dua pendapat. Ya, enam. Kita lihat lagi pendapat yang berikutnya. Li'annahu ahwat wa abra' dhimmah. Kenapa tujuannya kok suruh mengambil pendapat yang agak yang apa yang sulit, yang susah dari itu? Ngam barakallahu fikum dikarenakan itu lebih berhati-hati dan lebih apa? Lebih untuk berlepas diri dari tanggung jawab. Wal qaul tsani pendapat yang kedua annahu ya'khudh bil aisar nih. Pendapat kedua mengatakan mengambil pendapat yang paling mudahnya. Nah, nanti kan kita bisa nyaring nanti mudah ataukah enggak mudah itu yang rojih mana dalilnya ada tidak. Paham ya? Itu yang pendapat yang kuat. Maksudnya itu jangan karena ini pendapatnya eh, eh, pendapatnya susah, sulit kemudian kita ambil enggak gitu. Karena ini pendapatnya mudah kita ambil enggak dalilnya itu loh. Pendapat yang rojih yang mana yang arjah. Nah, kalau ada yang rojih yang rojih kalau ternyata ada yang rojih yang arjah, mengambil yang arjah yang lebih rojih Kita lihat sini. Kenapa kalau diperintahkan untuk mengambil yang paling mudah li'annahu aqrab ila maqasid syariah karena ini lebih mendekati apa tujuan-tujuan syariat ini apa tujuan syariat ini tujuan syariatnya apa tujuannya nah barakallahu fikum membikin sesuatu yang berat menjadi mudah paham belum sehingga kalau milih yang berat kan keliru kata mereka seperti itu wali annal asla bara'atu dhimma fala nulzim ibadallah illa bima natayaqqan annallaha alzamahum bih dikarenakan hukum asalnya itu adalah berlepas dari tahunan maka kita nggak bisa mengharuskan hamba-hamba Allah kecuali dengan perkara yang apa yang kita yakin bahwasanya Allah Taala telah mengharuskan untuk mereka. Paham belum? Wal qaulus tsalits pendapat yang ketiga annahu yukhayyar, dikasih pilihan. Eh, annahu yukhayyar, dikasih dia untuk memilih. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum ya na'am. Berarti kalau bacanya yukhayyar kembali orangnya ya. Annahu yukhayyar maksudnya dia suruh milih. Li ta'arudil illatain karena apa? Karena kontradiksi atau berseberangnya dua sebab tersebut. Aywana, eh, ini mudah, ini berat. Nah, disuruh milih-milih yang mana gitu loh. Nah, tapi kesimpulannya tak simpulkan yang antum dengar juga. Kesimpulannya itu milih yang rojih, yang kuat sesuai dengan dalil. Walaupun mudah pun alhamdulillah kalau mudah. Tapi kalaupun berat yaitu karena sesuai dengan dalil kita ambil gitu loh. Jangan milih mudahnya. Paham ya? Jangan milih yang mudahnya nah barakallahu fikum seperti itu. Mohon insyaallah ini. Aywana. Kita lihat sini. Wal akrab indi annahu ya'khudh bil aisar. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menguatkan ini. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menguatkan yang paling dekat eh, menurutku adalah apa? Adalah mengambil yang paling mudahnya. Tapi kita akan apa tadi kita katakan apa? Dilihat dulu mudah itu maksudnya ada dalilnya enggak itu loh. Paham ya? Nah, untuk masalah apa? Permasalahan contohnya ya, contohnya permasalahan nador. Afan ya. Nador itu kan ada pendapat Ibnu Hazm eh, zahiriyah nah boleh nadar semua badannya katanya nah barakallahu fikum ada pendapat yang rajih ya kalau menadar cukup apa wajah paham ya karena apa karena itu lebih apa lebih berhati-hati dan juga lebih lebih apa lebih bisa menjaga kehormatannya kalau enggak jadi menikahi misalkan paham ya? tapi kalau mengikuti pendapat zahiriyah Ibnu Hazm boleh melihat semuanya nanti kalau enggak jadi bagaimana seakan-akan ada rasa dipermalukan gitu nah jadi pendapat seperti itu jangan milih pendapat yang paling mudah tapi berseberangan dalil. Kalau mudah ternyata kok dengan dalil enggak ya masalah gitu loh. Paham ya? Tapi kalau ternyata dalil bersama yang berat tadi itu ya kita ikutin. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Li'annahu aqrab ila ruhis syariah karena itu lebih apa pendapat ini kata beliau lebih mendekati apa ruh syariat ini. Allahumma illa kecuali nah, Allah tatma'in nafas. Kecuali kalau jiwa ini enggak tenang. enggak nah, tenang pada pendapat tersebut, fahina idinnya akhud bil asad maka pada waktu pula dia mengambil yang lebih beratnya atau yang susahnya. Alladzi tatma'in nafsuhu yang intinya jiwa itu tenang kepada pendapat tersebut. Walihada, oleh karena ini kualan Nabiu sallallahu alaihi wasallam mat matma'annat ilah nafsu wa matma'anna ilaihi kualab. Yang namanya kebaik, kebajikan, kebaikan itu adalah apa? Yang jiwa itu tenang padanya dan hati pun tenang kepadanya. Wal ismu ma'atarat datar sadri, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang bimbang di dalam dada. Wa kadzalika law ta'aradat nusus 'inda 'ala wajhain. Seperti itu pula kalau seandainya ada kontradiksi dalil-dalil yang ada di sisimu menjadi dua sisi. Ayo kita lihat. Ahaduhuma asyad wa tsani akhaf. Salah satu dua sisi tersebut ada yang asyad, yang berat, susah, yang satunya akhaf ringan, mudah. Fakhudil fakhud bil akhaf, maka ambillah yang mudah yang ringan katanya. al asla baratu dhimmah karena hukum asalnya itu berlepas diri dari tanggung jawab atau dari tanggungan. Wal yusr huwa ruhud din islami sedangkan sesuatu yang mudah itu adalah apa? Roh agama Islam ini. Faham belum ini? Jadi pendapat beliau ini perlu dikuatkan lagi. Nah, kalau kita suruh milih yang mudah dalam berpendapat atau dalam pendapat yang ada, itu kadang kita nggak tenang. Mudah kalau ada dalilnya nggak masalah. Faham belum? Jadi kalau ada perselisihan, itu bukan berarti antum bebas memilih seenaknya itu enggak, milih yang rajih, milih yang kuat. Milih yang kuat ya, yang sesuai dengan dalil walaupun berat. Kalau seandainya yang ringan itu ada dalilnya enggak masalah. Bertepatan ya istilahnya gituan itu. Yang ringan ada dalilnya enggak masalah, tapi kalau ternyata dalil bersama yang pendapatnya berat ya kita ikutin. Karena kita ngikutin apa? Dalil tersebut barakallahu fikum. Naam seperti itu. Summa qala fi siyaqi hadhil qa'idah al-'azimah anna ad dina mabniyun 'ala at-taysir was-suhulah. Kemudian beliau mengucapkan atau berkata pada konteks pembahasan kaidah yang agung ini bahwasanya agama dibangun di atas apa? at taysir memberikan kemudahan wasuhulah dan mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, pantunnya kita baca penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Kata beliau, "Wa mastata'ta if'al minal ma'muri wastani bil kullamin minal mahdhuri." Ewa, ini kembali kepada kemampuan. Jika kamu mampu, kerjakan yang dimintakan tersebut dan jauhi seluruh perkara yang diharamkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil